Pada kesempatan yang baik ini luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang-orang yang berinfak. Siapa orang-orang yang bertakwa yang Allah siapkan surga bagi mereka? Kata Allah, alladzina yunfiqun, itu orang-orang yang berinfak baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Wal kadhimina al ghaidha itu orang-orang yang menahan amarah wal afina 'anil nas dan orang-orang yang memaafkan manusia wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik Ibn Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dan orang-orang yang jika mereka melakukan perbuatan keji atau mereka mendolimi diri mereka zakarullah maka mereka mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala fastaghfiru li dzunubihim lalu mereka beristighfar kepada Rabb mereka agar diampuni dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba dan siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah? Wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan ya perbuatan keji mereka sedang mereka mengetahui. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Mereka itulah yang balasan bagi mereka adalah ampunan dari Rabb mereka wa jannatun tajri min tahtihal anhar dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha mereka kekal dalam surga-surga tersebut wa ni'ma ajrul amilin dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala eh, inilah empat ayat yang insyaallah pada sore hari ini kita akan uh, bahas tentang kandungan yang bisa kita ambil dari empat ayat ini. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya e, bertobat menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah wajib fauri, artinya segera harus dilakukan, kewajiban yang harus segera ditunaikan karena Allah menyuruh untuk bersegera. Sehingga barang siapa yang menunda-nunda tobatnya, maka dia telah melanggar ayat ini. Barang siapa yang bermaksiat, kemudian dia menunda tobatnya, maka dia terjerumus dalam dosa tersendiri. Yaitu dosa menunda tobat. Dosa menunda tobat. Seorang yang bermaksiat hendaknya segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak tahu ya kapan ajal akan menjemputnya. Sementara iblis Syaitan ingin dia menunda tobatnya. Syaitan ingin manusia meninggal dunia dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syaitan ingin manusia meninggal dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak syubhat yang dilontarkan oleh syaitan kepada manusia ketika dia bermaksiat. Di antaranya ya, yang sering ya, e, disampaikan iblis atau syaitan kepada manusia ketika bermaksiat, jika sang hamba ingin bertobat kepada Allah, maka syaitan berkata, jangan engkau bertobat. Nanti saja kalau kau sudah tidak bermaksiat lagi. Toh kamu bertobat sekarang nanti kembali lagi. Kalau kamu bertobat sekarang nanti kembali lagi. Jadi ini namanya kamu ngejek Allah Subhanahu wa taala, jangan bertobat. Malu. Sehingga sahabat hamba jadi bertobat. Dia nanti mau bertobat kalau sudah berhenti total. Kalau belum Meskipun dalam hatinya ingin bertobat, namun dia khawatir bulan depan mungkin terjadi lagi, tidak alasan untuk bertobat malu. Ini dari, dari iblis. Yang kedua, ketika dia bermaksiat, misalnya dia melakukan empat model maksiat. Maksiat A, maksiat B, maksiat C, maksiat D. Kemudian dia ingin bertobat dari maksiat C misalnya. Datang setan, buat apa kau bermaksiat dari bertobat dari maksiat C sementara maksiat A, B dan D belum kau tinggalkan. Allah tidak akan terima. Ini semua dari Allah, syaitan. Padahal para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan merupakan syarat diterimanya tobat seorang tidak kembali lagi kepada maksiat tersebut. Ini tidak pernah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah disyaratkan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah disyaratkan oleh para ulama. Yang disyaratkan oleh para ulama agar tobat diterima itu tiga. Yang pertama, dia meninggalkan dosanya tatkala dia bertobat dia tinggalkan dosa tersebut. Yang kedua dia menyesali perbuatan dosanya dan ketiga dia bertekad untuk tidak kembali. Bukan syaratnya tidak kembali lagi bukan, tapi bertekad untuk tidak kembali. Barang siapa tatkala bertobat dan penuhi tiga syarat ini tobatnya diterima. Tatkala dia sedang bertobat dia tinggalkan maksiat tersebut. Kemudian dia menyesali perbuatannya dan dia bertekad berazam dalam dirinya tidak akan kembali lagi melakukannya. Maka jika terpenuhi tiga persyaratan tersebut dalam hatinya, taubatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah itu entah bulan depan, entah dua bulan lagi, entah minggu depan terjerumus kembali, ya. Maka itu dosa tersendiri. Paham? Maka itu dosa baru, dosa tersendiri, dosa yang satunya sudah diterima. Sudah ditampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah bertobat. Dan ini mengingatkan kita kepada suatu hadis Rasulullah SAW bersabda adnaba abdun dhanban faqala Allah maghfirli ada seorang hamba melakukan dosa kemudian dia berkata ya Rabbku ampunilah aku maka Allah berkata alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu dhanb wa yaghfiru dhanb semuanya hamba ku tahu dia punya Rabb dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa ghafartu li abdi kata Allah Kenapa? Dia dia tahu waktu dia bermaksiat, dia tahu dia punya Tuhan. Tuhan dia itu Maha Pengampun. Maka dia mohon ampunan dari Allah, Allah ampuni. Tumma maka sama Allah kata Nabi SAW kemudian orang ini berdiam beberapa lama tidak bermaksiat. Tumma badan dzamman akhar kemudian dia terjerumus lagi dalam dosa yang lain. Terjerumus lagi dalam dosa. Kemudian dia berkata Allah maufirli. ya Allah ampunilah aku. Maka Allah berkata alim abdi anna lahu rabban ya'khudu lidzam wa yaghfiru Hamba ku tahu bahwasanya roknya punya Tuhan eh, hamba hamba ku tahu bahwa ini punya Rabb yang Maha Pengampun dan juga menghukum karena dosa. Maka aku ampuni hamba. Kata Nabi mama kata Masya Allah. Kemudian dia diam beberapa lama tidak berfasiat lagi. Kemudian dia kalah lagi oleh sahabatnya atau tergoda oleh iblis. Terjerumus lagi pada dosa yang berikutnya yang ketiga. Maka dia mengatakan lagi, Robbi kufirli ya Allah punilah. Maka Allah mengatakan, al abdi masya'a Maka kata Allah silakan hambaku melakukan apa yang dia kehendaki Kata para ulama Maksudnya yaitu jika sang hamba tatkala bermaksiat bertobat, tatkala bermaksiat beristighfar, tatkala bermaksiat beristighfar selama dia begitu kondisinya, maka terus Allah akan ampun. Namun datang iblis tadi mengatakan, "Ente eh, ngapain minta minta maaf? Nanti ente akan kembali lagi." maka tatkala sang hamba sudah tidak tobatnya sampai akhirnya meninggal dalam kondisi tidak bertobat kepada kepada Allah. Terutama tatkala dia terjerumus dalam dosa tersebut berulang-ulang. Tidak saya katakan bukan merupakan syarat tatkala dia bertobat harus meninggalkan dosa tersebut secara terus-menerus tidak. Tapi ingat waktu dia bertobat dia harus bertekad untuk tidak kembali. Kalau timbul tekad dalam itu tidak kembali, Allah Masih mengampuni. Yang kedua, bukan merupakan syarat taubat Anda harus meninggalkan seluruh dosa. Misalnya Anda tadi melakukan empat dosa. Kalau Anda bertobat dari dosa yang ketiga, dosa yang C, tadi saya contohkan, ya meskipun dosa yang A dan B dan D masih dilakukan, maka dosa C akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan umil ila maghfirah bersegeralah untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti sebagian orang yang mereka mau tobat bikin jadwal. Sebagian orang mau tobat bikin jadwal. Nanti kalau sudah pensiun baru mau tobat. Kalau belum pensiun, puas-puasin dulu. Ada yang nanti kalau sudah umur 60 tahun baru mau apa? Baru mau tobat. Ya, sebelum 60 tahun sudah tewas. saja. Ada yang nanti kalau saya hajian baru saya tobat. Ya, kalau belum haji, ya. kalau nanti hajian, ya. kalau sebelum haji sudah meninggal Ada orang kerja di bank konvensional, bank riba, ketemu saya saya mau tobat kapan mau berhenti mau tobat bukan tunggu bensin baru tobat kan <laughs> kalau kalau tunggu bensin baru tobat ya, ya itu tobat terpaksa ya bukan saya bilang kamu harus keluar saya tidak saya tidak mengatakan harus keluar sekarang kasih jadwal harus keluar siapkan semuanya siapkan istri mental istri mental anak-anak saya bilang dari enam bulan dari sekarang harus keluar kalau tidak mampu keluar sekarang Insya Allah. Perhatian Allah Subhanahu Wa Taala ya, intinya bertobat adalah kewajiban yang harus segera dilakukan dan seorang yang pernah ragu bahwa tiap waktunya maha pengampun lagi maha penyayang. Jangan tunda-tunda tobat. Ya. Kapan anda bermaksiat segera ucapkan astagfirullah, astagfirullah. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wajannatin arduha samawati wal ard dan segeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang yang bertakwa. Perhatikan di sini. Allah menggambarkan tentang luasnya surga. Kata Allah, ardu samawati wal ard. Luasnya seluas kami dan bumi. Pada hakikatnya sebenarnya kalimat ardhu dalam bahasa Arab artinya lebar. Jadi dalam bahasa Arab namanya lebar, dan namanya panjang. Kalau ardhu artinya lebar, kalau tul artinya panjang. Dalam ayat ini Allah mengatakan, segeralah kalian menuju surga yang lebarnya selebar laut, selebar langit dan bumi. Kata sebagian ahli tafsir, Allah menyebutkan tentang lebar, Allah tidak menyebutkan panjang. Kalau lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Artinya surga sangat luas dan luasnya melebihi luasnya langit dan dan bumi. Oleh kan dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Sabiqu ila dalam surat Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ardh." Bersegeralah kalian menuju surga Allah yang lebarnya seperti lebar langit dan bumi. Allah mengulang kalimat kaka itu seperti artinya bukan sama persis lebar lebarnya, tapi seperti ini supaya orang mudah untuk memahami. Padahal surga lebih luas daripada langit dan dan bumi. Ya, kalau saya sampaikan ya, kalau surga itu seluas langit saja itu sudah sangat luas. Langit adalah makhluk terbesar yang kita lihat di alam semesta ini. Untuk lihat di atas langit sangat luas. Ya, kita tidak tahu mana pangkalnya, mana ujungnya saking luasnya. Dan Allah sering apa, menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "A antum masyadu khalqan anis sama banaha?" Apakah penciptaan kalian wahai manusia lebih dahsyatkah ataukah penciptaan langit yang kami bangun? Yang begitu luas kalau ayat yang kita kata Allah Subhanahu wa taala, "Was samaa'a banainaha bi aydi wa inna la mu'siun Langit yang kami bangun dan kami luaskan langit tersebut oleh karena dalam langit ada bumi, ada matahari, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada apa namanya galaksi-galaksi luar biasa luas langit ini. Kalaulah ternyata surga itu seluas langit, maka itu sangat luas. Bagaimana lagi kalau lebih luas daripada daripada karena yang saya sampaikan pada pertemuan hari Minggu kemarin bahwasanya penghuni surga adalah ahli jannah manzilah penghuni surga yang paling rendah itu kaplingannya luar biasa. Sebelas kali lipat bumi ini luas. Itu penghuni surga paling rendah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna laka mitha mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau seperti dunia dan sepuluh kali lipatnya kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai penghuni surga ini mengatakan, "Atas tahzibi wa antara rabbul alamin." Ya, ya Allah, kau ngejek saya sementara kau Tuhan. Masa saya penghuni surga paling rendah, kaplingannya sebelas kali luas dunia ini. Oleh karena yang Allah Subhanahu Wa Taala, kalau penghuni surga paling rendah mendapat luas kaplingan dia sebelas kali lipat dunia, bagaimana lagi dengan penghuni surga penghuni surga yang lain? Oleh karenanya, ya para hadirin yang mati Subhanahu Wa Taala, antum berusaha ngajak orang sebanyak-banyaknya masuk surga. Ya, jangan antum pelit, jangan antum monopoli surga. Tidak perlu dimonopoli ya. Jangan antum pikir kalau banyak orang masuk nanti saya nggak kebagian kapling. Jangan khawatir, kapling sangat luas. Apalagi berpikir kalau saya ngajak-ngajak orang nanti bidadarinya berkurang. <laughs> Enggak, Allah sudah siapkan seluruhnya. Jangan khawatir. Ajak semua orang masuk surga. Surga sangatlah sangat luas. Dan tatkala kita mengatakan surga sangat luas ya. Antum bayangkan, ya, antum punya kapling. Ya. kalau antum Seandainya BSD ini aja milik kantong sendiri bahagia tapi ini PS ini semuanya milik kantong. Itu sudah raja PSD, atau sudah cukup apa? Belum antum raja Jakarta, belum antum raja Indonesia, masih ini raja Saudi misalnya. Antum gimana? Bagaimana dengan raja dunia? Bagaimana dengan raja sepuluh dunia? Kapelingan luas. Dan tatkala kita mengatakan kapelingan surga tersebut sangat luas, bukan maksudnya melompong kosong begitu seperti di Arab Saudi lewat padang pasir gurun tidak ada apa-apa kemudian nanti setelah ratusan kilo ketemu kota lagi tidak surga luas dengan isinya yang sangat indah luas dengan keindahannya luas dengan keindahannya cukuplah sabda Nabi SAW labinatun min dahab wa labinatun min fiddah wa milatuha al-mithqul azfar kata Nabi SAW surga bangunannya batanya terbuat dari emas batanya terbuat dari perak Semen yang terbuat dari minyak kasturi. Hasra'uha lu'lu wal yaqut. Adapun kerikilnya terbuat dari mutiara dan intan berlian. Turbatu za'faran dan pasir yang terbuat dari za'faran. Ini kita berbicara tentang apa? Bangunan. Belum bidadarinya. Jadi surga luas dengan berbagai macam keindahan. Bicara bidadari. Boleh sedikit ya, biar semangat. Hah? Bulan puasa ya, biar semangat. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang wanita-wanita surga, istri-istri di surga, kata Allah wa azwaju Mutahara, istri-istri yang disucikan. Disucikan baik pensucian zahir maupun pensucian batin. Pensucian zahir maksudnya tubuhnya suci. Tidak ada kotoran sama sekali, tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya. Tidak ada apanya lagi? Tidak ada ingusnya, tidak ada ilernya, tidak ada upilnya, tidak ada tai matanya, tidak ada kotoran telinganya, tidak ada apa? Bau keteknya, tidak ada. <laughs> Dibersihkan secara batin, seluruh akhlaknya bersih. Tidak pernah ngomel, tidak pernah mengangkat suara. Beda dengan istri di dunia, ya kan? Istri di dunia terkadang ngomel, terkadang ngomel. Artinya hari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan itu. Semoga ibu-ibu yang ada di sini semua jadi dari di surga, dibersihkan dari kotoran luar dan kotoran apa? Dalam. Kalau sekarang seorang suami di dan istri wajar, itu istri manusia. Teriak-teriak angkat suara. Jadi kalau sudah masuk surga, Allah akan bersihkan seluruh akhlak para wanita yang masuk dalam surga. Tidak ada dalam surga kecuali keindahan. Tidak ada dalam surga kecuali kebahagiaan. Sampai satu magisi tentang masalah bidadari, tahu-tahu ada yang tanya, Ustaz, secara kertas, Ustaz, saya kalau mau surga, saya tidak ingin sama istri saya. Maksudnya istri saya masuk dia jangan lembar. <laughs> Mungkin dia khawatir isinya ngomel-ngomel. Mau ngajak bidadari, eh, kemana kamu sih? Bidadari terus sama saya sih, kare. Hanya dia bilang, Ustaz, saya nggak mau sama istri saya di sini. Istri saya masuk, tapi jangan bareng-bareng. Dia nggak tahu bahwasanya kalau wanita masuk surga akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan dari luar dan pun dari dalam akhlaknya pun bersih. Tapi Allah mengatakan surga yang seluas langit dan bumi. Tatkala dalam Sahih Al Bukhari Rasulullah SAW tatkala dalam perang Badar Rasulullah SAW menyemangati para sahabat untuk semangat bertempur. Kata Rasulullah SAW waktu itu 350, 350 orang lawan atau 300 sekian orang lawan 1000 orang 315 atau sekian kata Rasulullah SAW kumu ila jannatin arduha samawati wal ard kata Allah kata Rasulullah SAW wahai para sahabatku segera kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi ada seorang sahabat namanya Umar bin Humam radhiyallahu anhu Setelah dia mendengar Rasulullah SAW mengatakan menuju surga yang seluas langit dan bumi, dia mengatakan jannatul arduha samawati wal ard. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, kata dia bakhil bakhil. Dia mengatakan bakhil, bakhil. Bakhil, bakhil dalam bahasa Arab itu artinya ungkapan kagum, takjub. Kalau kita mungkin, wow. Namanya, wele, wele, wele. Kira-kira begitu. Maka Rasulullah SAW tatkala mendengar dia mengatakan bakhil, bakhil. Rasulullah SAW bilang ada Mahamalaka an takula bakhil, bakhil. Kata Rasulullah SAW, kenapa engkau mengucapkan bakhil, bakhil? Kata dia, la ya Rasulullah. Bukan apa ya Rasulullah. Illa raja'ata an takuna min ahliha. Saya berharap termasuk dari penghuni surga. Kata Rasulullah SAW, Inna kami ahliha. Kau termasuk penghuni surga. Begitu dia mendengar ponis Nabi bahwa dia termasuk penghuni surga, maka dia mengeluarkan beberapa butir korma di tangan. Kemudian dia mulai fajar faja'ala ya'kulu minna. Dia mulai makan korma tersebut. Kemudian dia berkata, La in ana hayaitu hatta aku tamarati hadhihi fa innaha hayatun tawilah. Dia berkata kalau saya masih hidup, Sampai harus menghabiskan korma ini seluruhnya, terlalu panjang hidup ini. Maka dia pun lempar, dia buang kormanya, kemudian dia bertemu, akhirnya meninggal dan dunia. Oleh karena para hadirin yang subhanahu mengatakan itu perhatikan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kalau sudah masalah akhirat, Allah suruh segera, segera. Taubat suruh segera, ke juga suruh apa? Segera. Kemudian kalau sudah masalah kebaikan Allah suruh berlomba-lomba. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fastabiqul khairat." berlomba-lombalah menuju apa? kebaikan. Berlomba-lomba. Allah mengatakan juga tentang kalau wasari bersegera dalam ayat yang lain setelah Allah menyebutkan dalam surat Al-Mutaffifin setelah Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga kata Allah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan surga berlomba-lomba. Jadi beda dengan masalah dunia. Kalau masalah dunia Rasulullah SAW menyuruh kita untuk qanaah. Kata Rasulullah SAW La tanzuru ila man fawqakum walakin inzuru ila man asfala minkum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Jangan lihat ke atas. Kata Nabi SAW tentang masalah dunia. Lihat ke bawah. Kalau kalian lihat ke bawah masalah dunia, maka kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Manusia kalau sudah lihat dunia ke atas, dia tidak akan pernah puas, dia tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Kalau kita bicara puas harta, manusia tidak ada titik klimaksnya, tidak akan ada puncaknya. Rasulullah SAW jangan mengatakan ini dia. Laukana libni Adam wa diyani min dahab laftakur thalitha. Kalau seorang anak Adam memiliki dua lembah emas, dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Wala yang wala yamlau jawfa ila turab. Jadi dia akan berhenti kecuali kalau sudah diisi dengan pasir, sudah mati di kuburan baru dia berhenti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakum at hatta zurtumul maqabir." Telah melalaikan kalian sikap saling banyak-banyak. Membalas balas banyak banyak Sampai kapan kalian berhenti dari berlomba saling banyak-banyakan? Kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian menziarahi kuburan. Sampai mati baru berhenti. Selama belum mati, manusia tidak akan pernah puas. Yang membuat manusia celaka bukan karena kekurangan, bukan. Dalam ayat ini Allah tidak berbicara tentang kekurangan, tapi ketidakpuasan. Allah sudah berikan seorang hamba rumah yang mencukupkan. Allah sudah berikan hamba mobil yang mencukupkan. Dia tidak pernah puas. Dia ingin bangun hidupnya rumah, ingin bangun rumah di empat tingkat. Kenapa tetangganya punya rumah tiga tiga? Dia ingin berapa? Empat tiga. Ya kalau anak ente seratus tidak apa-apa empat tiga. Anak ente cuma dua ekor, kemudian ente punya rumah empat tiga buat apa? Ingin menyayangi tetangga? Buat apa? Kalau kebutuhan gak jadi masalah, Allah tidak ada punya kebutuhan. Sekarang rumah tiga empat, sekarang dia rumah sudah satu tingkat atau dua tingkat, anak dua sudah alhamdulillah. Tidak puas bikin rumah empat tingkat. Untuk buat rumah empat tingkat ini butuh waktu banyak. Iya enggak? Mungkin uang, stres, ikuti apa barang-barang dan kemudian ikuti tukang. Habis waktu banyak. Seandainya waktu untuk bangun empat kan itu dibuat buat untuk baca Quran, ikut pengajian, sedekah dan macam-macam. Banyak manfaat yang didapatkan. Dia punya mobil, ditangkap punya mobil, bagus kok, beli lagi yang baru. Enggak pernah puas. Ini yang mencelakakan manusia. Bukan karena kekurangan, ini sudah berkecukupan. Tapi dia tidak ada kepuasan. Maka dalam masalah dunia, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk kona'ah lihat ke bawah. Agar kita ada kona'ah. Kalau kita perlu, tidak apa kita perluas rumah. Anak tambah banyak, istri tambah banyak. Kemudian, kemudian apa namanya Kebutuhan. Kalau enggak, buat apa banyak-banyak? Istri satu, Alhamdulillah. Anak empat, ya sudah. Buat apa kemudian bikin rumah empat Tapi kalau masalah akhirat, Jangan pernah. Jangan pernah. Allah menyuruh kita untuk apa? Ber berlomba-lomba. Allah menyuruh kita untuk bersegera, wasari'u bersegera. Fasadiku berlomba lomba Falyatanafasis, saling bersaing kata Allah Subhanahu wa taala. Falyatanafasil mutanafisin artinya tidak saling bersaing dalam masalah akhir. Tanpa hasad dulu. Kita bersaing orang itu ya orang ini hari itu baca Al-Qur'an setengah juz saya ingin tiga perempat juz. Teman saya sekantor bisa satu jus per hari saya ingin satu seperempat jus itu saya. Ibu ibu juga begitu, istrinya pulang, masya Allah dia sehari bisa lima halaman. Saya ingin enam halaman dia bawa. Dia berlomba-lomba itu namanya berlomba-lomba. Jangan sebaliknya konaan. Kamu ngaji berapa halaman? Saya satu halaman sehari. Oh satu halaman masih mending banyak orang nggak ngaji loh. Oh iya dia ngaji. Alhamdulillah. Ada orang sholat seminggu sekali, sholat Jumat aja. Ini kok sholat hari Jumat aja? Masih mending ada yang setahun sekali. Eh, kona kalau masalah apa? Kona kalau masalah akhir kona terus kona. Kebalik balik seperti ini. Eh, sholat seminggu sekali, iya neraka kona di neraka itu neraka lebih parah. Neraka mending, nerakanya lebih parah ke sana. Eh, ini enggak benar. Jadi saya menurut saya kalau masalah akhirat berlomba-lomba, kalau masalah dunia hendaknya kita qanaah. yang hadir subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala kemudian setelah menyebutkan ya bersegeralah menuju surga yang seluas langit dan bumi. Kemudian kata Allah subhanahu wa taala, "Uiddat lil muttaqin." Yang Allah siapkan surga tersebut untuk orang-orang yang bertakwa. Dan akidah ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa surga sudah ada, surga sudah diciptakan. Sebagaimana neraka juga sudah diciptakan. Jangan sampai kita mengikuti perkataan orang Mu'tazilah. Surga di, sudah diadakan terus buat apa? Buat apa? Enggak ada fungsinya. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan terlebih dahulu untuk motivasi mereka ya, Rasulullah SAW diperlihatkan surga. Ya. Kemudian juga orang yang meninggal masuk dalam alam barzah. Kalau dia penghuni surga maka akan diperlihatkan dari keindahan surga begini ini kamu di surga. Maka dia rindu dia berkata ya Allah kapan tiba hari kiamat segera dia berpindah dari kenikmatan alam kubur menuju kenikmatan apa? Surga. Adapun orang yang masuk neraka jahanam sejak di alam kubur diperlihatkan tentang kaplingnya di neraka jahanam maka dia berdoa ya Allah semoga tidak tiba hari kiamat. Kenapa kalau tiba hari kiamat dia akan berpindah dari azab menuju azab yang lebih lebih pedih. Oleh karena sudah surga sudah sudah ada. Dan dalil dan hal ini sangatlah sangatlah banyak. Wa idzatul muttaqin yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa yang Allah siapkan surga buat mereka? Allah sebutkan dalam uh, ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad Yaitu orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sulit. Ini ciri pertama. Suka berinfak. Yakin dengan sabda Nabi SAW, alaihi wasallam, "Ya bani Adam, anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah maka Allah akan berinfak terhadapmu keluar maka Allah akan gantikan harta. Rasulullah SAW mengatakan, "Wala yustami' asyuh iman fi qalbi abdin abad Tidak akan terkumpulkan dalam hati seorang mukmin, seorang hamba rasa pelit dan iman tidak akan terkumpul. Ini saling berlawanan antara pelit dengan iman. Orang kalau beriman, dia yakin ada hari akhirat, dia yakin bahwasanya sedekahnya akan ada gantinya, dia akan mudah bersedekah. Kalau ada orang pelit berarti imannya punah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wasodaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti, adalah bukti. Ya. Oleh karenanya kita berinfak dalam kondisi lapang kita berinfak, dalam kondisi sulit juga kita berinfak, bukan berarti infaknya sama antara kondisi lapang dan kondisi sulit tidak. Otomatis secara apa namanya logis kalau seorang lagi duitnya banyak infaknya lebih banyak, kalau duitnya lagi sedikit infaknya lebih sedikit. Namun maksud saya jangan infaknya berhenti. Ingat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis sahih Al-Bukhari tatkala ada seorang wanita minta makan kepada Aisyah. Maka Aisyah mengecek di rumahnya ternyata tidak ada makanan kecuali sebutir korma. Bayangkan istri Nabi di surga, penghuni surga. Aisyah radhiyallahu anha di rumahnya tidak ada kecuali sebutir sebutir korma. demikianlah istri-istri Nabi kehidupan mereka susah oleh karenanya Aisyah berkata, "Ra'ainal hilal, tsumma hilal, tsumma hilal, salata ahilla fi shahrayn, wa ma ukida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi Kami hilal muncul, melihat hilal muncul, tiga bulan, dua bulan hilal muncul dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembilan istrinya enggak ada yang dinyalakan api selama dua bulan. Artinya enggak ada yang dimasak. Enggak ada yang di, dimasak. Maka seorang bertanya kepada Aisyah, "Wa ma ta'amukum ya ummah?" Wahai ibunda kami, apa yang kalian makan selama dua bulan nggak ada api yang dimasak? Al-aswadan, korma dan air air putih. Siapa ibu-ibu yang seperti Aisyah radhiyallahu anak? Dua bulan nggak masak. Mampu atau tidak? Hari pertama mungkin sahabat, hari kedua ya mulai nggak sabar. Hari ketiga mulai ngomelin suami. Hari keempat, hari ketujuh ceraikan saya. <laughs> Ini penghuni surga Aisyah radhiyallahu anak. Maka pada satu hari ya, tidak ada makanan di rumah kecuali sebutir sebutir korma. Maka Aisyah tetap berinfak dengan korma tersebut diinfakkan kepada orang yang tidak makan sini. Maka jelas kata Nabi SAW, Fattaqun nar walau bisa kita murah. Kalian jagalah diri kalian di neraka jahanam meskipun hanya berinfak dengan setengah korma. Ingat hadis ini jangan disalahpahami ya. Jangan disalahpahami agar kita pelit dalam berinfak. Oh, kalau setengah korma aja kasih Bukan demikian maksud. Maksudnya dalam kondisi sulit pun tetap berinfak meskipun yang Anda punya cuma sedikit, jangan remehkan. Tidak ada sedikit di sisi Allah yang penting disertai dengan niat yang yang tulus. Anda nggak punya uang banyak, bukan berarti nggak berinfak. Nggak punya uang kecuali sedikit, infak seribu rupiah, apa susahnya? Saya tidak mengharuskan harus satu juta atau seratus ribu. Tergantung kondisi masing-masing. Kita punya kebutuhan menafkahi anak, istri. Ada sisa meskipun sedikit, jangan remehkan. Kata Nabi, walau bisa kita merah, meskipun hanya setengah sepenggal korma, itu akan menghalangi anda dari neraka jahanam. Jadi infak jalan terus meskipun dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Jadi ini harus dilatih, wah, harus dilatih untuk apa? Berinfak. Ini uh, ciri yang pertama. Alladzina yunfiquna fis sarai wal dharra. Berinfak. Yang kedua, ciri penghuni surga, ciri-ciri orang bertakwa, Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal kadhibin al itu yaitu orang-orang yang meredam amarah. Orang-orang yang meredam amarah. Meredam amarah ini akhlak. Kata sebagian ulama, perkara yang paling memudahkan seorang masuk surga setelah tauhid adalah akhlak mulia. Saya ulangi, perkara yang paling mudah masukkan orang dalam surga setelah tauhid adalah apa? Akhlak mulia. Dan perkara yang paling mudah menjerumuskan orang dalam neraka jahanam setelah syirik adalah akhlak yang yang buruk. Bukan Rasulullah SAW mengatakan laisa syai'un athqala fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada satu amalan yang paling berat di akhirat seperti akhlak mulia. Akhir ma yudkhilun nas al jannah al eh, apa namanya eh, taqwa Allah husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang dalam surga adalah takwa dan akhlak mulia. Rasulullah SAW mengatakan aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah ahsinul akhlaq. Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat kelak di surga adalah yang paling bagus akhlaknya. Di antara akhlak mulia menahan amarah, meredam amarah. Suka marah-marah itu akhlak yang buruk. Suka marah-marah adalah akhlak yang buruk. Temperamental adalah akhlak yang buruk. Dibenci dalam syariat. Maka sungguh ada orang yang bangga kalau dia suka marah-marah. Saya ini orangnya pemarah. Berarti kamu dulu, marah-marah. Jangan bangga kalau suka marah. Itu tercela, jelek akhlak seperti itu. Akhlak mulia penyabar, menahan amarah, itu akhlak yang mulia disebutkan dalam Al-Quran. Wal minal ghaib Ciri penghuni surga diantaranya menahan apa? Amarah. Oleh karena dalam hadis yang masyhur, terkadang seorang datang menemui Nabi SAW kemudian berkata, Ya Rasulullah, ini Wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Kata Rasulullah SAW, La takdab, jangan kau marah. faradda miraran, dia ulangi lagi, Ya Rasulullah, berilah wasiatku. Kata sebagian ulama, seakan-akan orang ini kurang puas dengan wasiat Nabi. Dia minta wasiat, jawabannya jangan marah. Kok kayak kurang, kurang keren wasiatnya? Kok jangan marah? Maka dia ulangi lagi, ya Rasulullah berilah wasiat kepada Jawaban Nabi tidak berubah, jangan marah. Tanya sampai tiga kali, ya Rasulullah berilah wasiat. Dia ingin wasiat yang lain. Jawaban Nabi sama, jangan jangan marah. Ini seorang sahabat. Dalam riwayat yang lain, ada seorang sahabat datang menemui Nabi. Kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, dullani ala amalin amil tuhu Dakhaltul jannah wala adullani ala amalin yudkhiluni jannah wala tukfir alayya. Kata dia, ya Rasulullah, tunjukkanlah aku satu amalan yang masukkan aku dalam surga, namun jangan banyak-banyak. Orang ini ingin amal yang apa ekspres langsung masuk surga. Makanya dia kasih syarat, ya Rasulullah, tunjukin saya amalan, tapi jangan banyak-banyak ya. Yang penting saya masuk apa? Surga. Ini repot seperti ini. Maunya masuk surga tapi amalannya apa? Sedikit. Maka Rasulullah SAW beri jawaban, La takhdab walakal jannah. Jangan kau marah maka kau masuk surga. Ini orang ini pikir bagaimana dia masuk surga dan ini tidak kepada Nabi amalan yang bisa masukkan surga dan dia kasih syarat jangan banyak-banyak. Jawaban Nabi apa? Berarti Rasulullah SAW mencari amalan yang spesial. Karena dia mensyaratkan tadi jangan banyak amalannya, yang penting bisa masukkan saya ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW memberi jawaban, la takhdab, jangan kau marah, walakal jannah. Maka kau akan masuk dalam riwayat yang dalam riwayat yang ada seorang sahabat datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin ini an ghadabillah." Ya Rasulullah tunjukkan kepada satu amalan yang menjauhkan aku dari murka Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW, "La jangan kau marah." Perhatikan tiga hadis ini. Yang pertama, ingin dapat wasiat, jawabannya Rasulullah jangan marah. Yang kedua, ingin masuk surga, jawaban Nabi apa? Jangan marah. Yang ketiga, biar dijauhi dari neraka jahannam, jawaban Nabi adalah jangan jangan marah. Jadi karenanya amarah itu perkara yang yang buruk. Maka sang sahabat tatkala mendengar Nabi mengulang-ulangi, jangan marah, jangan marah, jangan marah dia berkata, "Fa fakartu hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa wajadtu anna al jemaah yajma'u Maka saya merenungkan kenapa Nabi mengulang-ulangi jangan marah, jangan marah, jangan marah. Maka saya dapati bahwasanya marah mengumpulkan segala keburukan. Kemarahan mengumpulkan segala kebun. Ini ikhwan, bagaimana dia ya, kiat-kiat apa yang buat kita bisa meredam amarah? Rasulullah SAW ajarkan. Rasulullah SAW bilang jangan marah, Allah bilang jangan marah. Adapun kiat-kiatnya Rasulullah SAW ajarkan. Di antaranya, kalau lagi marah, ya berkata A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada seorang marah-marah di hadapan Nabi SAW bertengkar dengan sahabatnya. Maka kata Nabi SAW, Inni la a'lamu kalimatan lau qalaha la dhahaba anhu ma Saya tahu satu kalimat, kalau dia ucapkan orang ini, maka akan hilang kemarahannya. Maka seorang sahabat mendengar wasiat Nabi, supaya mengatakan, Lau qala a'udhu billahi minasyaitanir rajim, seandainya dia berkata, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena marah dari syaitan. Maka seorang sahabat mendengar wasiat Nabi ini, dia sampaikan kepada orang yang sedang marah. Dia mengatakan, Ya akhi, Ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Supaya dia enggak marah. Kata dia, "Emang kenapa? Emang saya orang gila?" Jadi orang marah terkadang begitu dia tegur dia tambah marah. Kenapa dia punya emosi? Dia bilang, "Abi jangan marah." Siapa yang marah-marah? Saya tidak marah-marah. <laughs> Dia bilang, "Semuanya teriak dia." <laughs> yang marah siapa? Dia banding-banding. Gimana? Satu dunia tahu kau sedang marah, kau mampu enggak marah. Ada orang seperti itu. Dia marah-marah teriak-teriak, dia bilang, "Saya tidak marah." Saya memang dari ngomongnya begini. Itu marah namanya bahasa nya, Tidak ya, benar seperti itu. jadi ciri marah, ternyata ya, emosi itu marah. Jadi seorang kalau sedang marah, hantu mungkin marah gara-gara anak-anak, mungkin gak marah-marah di kantor, mungkin punya urusan dengan teman-teman buat marah atau marah dengan istri. Intinya kalau lagi marah, bilang aku orang, minasyaitonirrajim. Yakinlah marah dari siapa dan syaitan ingin merumuskan antum dalam kemarahan dan di balik kemarahan itu banyak yang apa kata seorang salaf? Innal ghadab awaluhu junun wa akhiru nadam. Kemarahan itu awalnya adalah kegilaan dan ujungnya adalah penyesalan. Betapa banyak masalah perceraian gara-gara marah. Banyak. Suami emosi jatuhkan talak sama istri. Oleh karena ini kasus-kasus perceraian yang ditanyakan kepada saya seluruhnya isinya penyesalan. Tidak ada seorang datang, Alhamdulillah Ustaz saya sudah ceraikan istri saya, Ustaz Alhamdulillah. Saya nggak pernah ketemu orang seperti itu. Semuanya Ustaz, aduh saya terlanjur ngomong Kenapa? Dia emosi. Lagi emosi dia nggak bisa mikir. Maka dia segera mengikuti hawa nafsunya dan setan mendiktikan, ayo ini, ayo tak ceraikan. Nah, ini, dia ceraikan. Setelah itu menyesal Makanya kemarahan itu mendatangkan banyak problem dan banyak malah malapetaka. Jadi pertama, Auzubillah lagi. Kedua kalau lagi marah, wudu. Kata Rasulullah SAW, inna innal ghadab syaitan Ini syaitan khuliqa minna. Kemarahan datang dari syaitan dan syaitan tercipta dari api. Jika salah seorang fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka api tersebut harus dipadamkan dengan air. Jika salah seorang kalian sedang marah, maka berwudulah. Kalau antum lagi marah, bilang auzubillahi rajim. Masih juga marah. Auzubillahi rajim. Masih marah juga ganti wudu. Masuk toilet wudu atau gimana? Akan mengurangi ini. Demikian juga Rasulullah SAW mengajarkan kalau lagi marah, lagi berdiri duduk. Jangan berdiri terus. Kenapa? Kalau berdiri bahaya. Bisa kemana-mana. Bisa ngambil pisau, bisa ngambil piring untuk dilempar, bisa ngambil cobek untuk nyobek, apa namanya? Banyak yang bisa dilakukan. Makanya kalau lagi marah, jangan berdiri, duduk supaya gerak langkah terbatas. Kalau masih marah juga kata Nabi SAW berbaring suruh tidur. Ini diantara menahan amarah. Kemudian kata Nabi SAW, tiba ghadiba ahadukum faliyaskut. Kalau lagi marah, diam, jangan ngomong. Hati-hati. Dilarang untuk berbicara. Tadi saya katakan banyak perceraian. Perceraian itu masalah ngomong, berbicara. Kalau suami teriak, istri pun gak malah, gak mau marah teriak juga. Istrinya suaminya jaga kamu saya cerikan kalau berani katanya. Kalau kamu jantan katanya, ceraikan. Suaminya nggak mikirnya kalau dia emosi. Kadang dia sabar, tapi suatu saat datang setan dia tidak emosi. Tidak bisa nahan amarah, dia jatuhkan cerai. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu jika sedang emo, emosi jangan ngomong. Bahkan dalam syariat dalam hadis disebutkan seorang hakim tidak boleh berhukum tatkala sedang marah. Enggak boleh. Misalnya ada hakim jatuhkan vonis terdakwa. Din, kamu saya penjara dua bulan. Hakim, kamu jangan enggak ada hakim. Kamu cari duit aja kamu. Ya udah dua tahun kalau dia bisa berubah hukum gara-gara apa? Emosi. Dilarang oleh Nabi kalau sedang emosi membuat hukum. Kenapa? Pasti pasti akan terjerumus dalam kezaliman. Oleh karena perhatian kepada Subhanahu wa taala kata Rasulullah SAW jika sedang marah jangan ngomong. Jangan ikuti pendapat sebagian orang kalau lagi ngomong, lagi marah ungkapkan. Lepaskan. Oh enggak, api sedang menyala dalam dada kita. Kalau kita lepaskan semakin besar api tersebut. Kita simpan HP tersebut. Jangan ngomong sampai dia mati HP tersebut. Ini di antara kiat-kiat untuk menghilangkan amarah. Di antara yang paling penting untuk menghilangkan amarah adalah mengingat janji Allah Subhanahu wa taala. Seperti tatkala antum sedang marah antum ingat ayat di antara ciri-ciri penghuni surga yang Allah ciptakan surga, Allah siapkan buat dia. Allah siapkan buat dia di antara ciri-cirinya wal kadhimin al yaitu orang-orang yang menahan apa? amarah. Orang yang amarah. Saya masih ingat di awal saya waktu di awal masuk Universitas Islam Madinah. Begitu itu masih dalam kelas persiapan, belum kelas S1 belum, masih persiapan bahasa. Saya ambil persiapan bahasa selama setahun. Karena waktu di Timur saya belum bisa ngomong Arab, saya harus belajar bahasa Arab dulu. Waktu itu sekelas saya ada orang Afrika, ada orang macam Rusia, macam Amerika, ada macam-macam dan model mereka baru masuk gaya-gaya mereka masih bawa gaya dari kampung. Saya masih ingat saya punya teman orang Amerika, tingginya mungkin 190 ya, tinggi sekali. Terus masuk jam setengah 8, dia datang jam setengah 10 telat. Kemudian dia pakai sarung, pakai pas oblong, pakai sorban, siwaknya taruh di telinga. Terus Assalamualaikum Syekh. masih kira aja dulu. Syekhnya juga paham, ini namanya juga apa orang dari badui <laughs> badui Amerika lah. dia kayaknya cuek gitu loh cuek kayaknya cuek dengan yang lain kita mungkin malu orang masih dia cuek bayangkan giginya cuma sembilan bagi kos apa pakai sarungan kos oblong kos oblong jadi cuma segini kosnya. masuk ke kuliah bawa buku kemudian siwaknya tadi keren banget orang suatu saat dulu marah kita marah sama orang Afrika saya lupa ada masalah apa, apa dia terlambat datang atau dia bikin gaduh. Intinya gurunya marah waktu itu. Akhirnya orang Afrika tersebut maju. Dia bilang, ya Syekh, Allah berfirman dalam Al-Quran, wal min al -goyim. Dan orang-orang yang menahan amarah. <laughs> Syekhnya bingung gimana. Mau marah, melawan ayat. Ayatnya sudah kan. Jadi <laughs> orang Afrika pintar sekali. jadi marah sih. Jadi orang, ya, ingat yang di antara hal yang memudahkan orang menahan amarah ingat janji Allah. Ingat janji Allah. Bahwasanya Allah ini perkaranya subhanallah. Tahan amarah dapat surga. La taqdhu kerjana jannah. Jangan kau marah dapat surga. Yang bilang siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan meremehkan masalah ini. Tidak marah itu amalan yang mulia, akhlak yang mulia. Bagaimana tidak mulia janjinya apa? Surga. Di antara hadis yang menjanjikan tentang indahnya orang yang beradab amarah kata Rasulullah SAW man kazama ghaizan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu da'ahu Allah yawm al-qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yufayyirahu hatta yufayyirahu min ayil huri syaa atau kama qala Nabi SAW kata Rasulullah SAW barang siapa yang meredam amarahnya dia menahan amarah karena Allah itu wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya dia mampu untuk melampiaskan amarah. Da'ahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat. Ala ru'usil dia seluruh di hadapan manusia. Allah pamer orang ini. Allah muliakan orang ini di hadapan banyak orang. Kenapa dia berada dalam amarah? Allah panggil dia di hadapan banyak orang hatta yufayyirahu sampai Allah buat dia milih bidadari mana yang dia sukai. Jadi kalau antum menahan amarah, antum dapat bidadari yang antum pilih. Ini dalil bahwasanya bidadari bukan satu model. Ya? Antum boleh pilih. Oleh karena ikhwan kalau antum lagi emosi di rumah, istri lagi marah-marah, antum jangan balas, antum sabar, antum bilang ya istriku. Kalau saya tahan amarah, kata Nabi saya dapat bidadari yang saya sukai. Istri tambah marah. <laughs> jangan diungkapkan dalam hati aja, senyum-senyum aja dalam hati. <laughs> Mudah-mudahan istri kita sendiri. Amin ya Rabbal Para yang hadir subhanahu wa ta'ala, intinya yang pertama menahan amal. Ini dari pertama ciri-ciri pengusir yang pertama berinfak dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sulit. Yang kedua menahan amarah. Yang ketiga kata Allah wala afina anin nas. Dan orang-orang yang maafkan manusia. Ini lebih berat daripada sekedar meradam amarah. Kenapa? Dia sudah didolimi, sudah dikata-katain, sudah didolimi, mungkin sudah diambil hartanya, mungkin dijatuhkan kehormatannya. Namun dia maafkan. Namun dia maafkan. Dan maafkan bukanlah perkara yang yang mudah. Kenapa seorang harus melawan emosi? Manusia ya memiliki tabiat untuk membalas terutama orang yang berbuat zalim kepada dia. Bahkan dia punya tabiat untuk membalas lebih daripada apa yang dilakukan orang terhadap dia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sifat manusia ini. Allah kasih dua pilihan. Kata Allah, "Fa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bih, wa la in sabartum fa huwa khairul Kalau kalian balas, maka balas sesuai dengan kezaliman yang kalian rasakan. Boleh seorang balas, namun dia tidak dapat apa-apa. Dengan syarat tidak boleh berlebihan. Sesuai dengan kadar kezaliman yang dia dizalimi. Kalau ada orang bilang kepada kita, wahai fulan kamu anjing. Kita, boleh kita jawab, kamu juga anjing. Boleh. Tapi tidak boleh kita bilang, kamu anjing rabies. Nah, ini dosa kan. Ditambahin, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi ada pilihan yang lebih kedua kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalau in sabartum fa huwa khairul Kalau kalian bersabar maka ini lebih baik. Kalau nanti mengatakan sama dia kamu anjing, apa yang dia dapatkan? Enggak ada, cuma kepuasan batin, memang ada kepuasan melampiaskan. Tapi pahala enggak ada. Pahala enggak ada. Allah memberikan yang lebih baik. Bersabar apalagi maafkan. Ya akhi, subhanallah saya selalu ingat dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam bagaimana sikap memaafkan beliau alaihissalatu wassalam yang sangat luar biasa Nabi Yusuf alaihissalam ya bagaimana tuh kisah dalam surat Yusuf Nabi Yusuf alaihissalam dihasati oleh saudara-saudaranya entah kakak-kakaknya dihasati kemudian tadinya mau dibunuh nggak jadi kemudian dilemparkan langsung dalam apa sumur dilemparkan langsung dalam sumur akhirnya dijual jadi budak bukan dijual dijual jadi budak oleh uangnya diambil sama saudara-saudaranya jadi pembantu akhirnya apa kasus-kasus di penjara. Semuanya awal mulanya gara-gara dimasukkan dalam sumur. Dipisahkan dari kak, ayahnya Nabi Yakub yang sangat dia cintai. Puluhan tahun disebutkan. Nabi Yusuf terpisah dari apa? Ayahnya. Padahal dia masih butuh kasih sayang ayahnya, masih ingin dekat dengan ayahnya, dipisahkan. Diasingkan dari Palestina, diasingkan ke Mesir, jadi budak, jadi pembantu sampai di penjara. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Yusuf menjadi menteri keuangan atau menjadi bendaharawan negeri Mesir. Nah, Allah mentakdirkan saudara-saudaranya yang tadi yang jahat itu akhirnya kelaparan. Minta makan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mampu untuk membalas sekarang. Tapi Nabi Yusuf tidak membalas. Bahkan Nabi Yusuf mengatakan, Ana Yusuf hada akhi. Pada mana Allah alaihi. Saya Yusuf ini saudaraku Binyamin Allah telah berikan ini kepadamu. Mereka mengatakan, Inkunalah khafi'in, wahai Yusuf, akan kami. Kami bersalah dulu, kami bersalah. Kata Nabi Yusuf, "La tasriba 'alaikumul yawma yaghfirullahu lakum." Ini perhatikan dalam Allah abadikan dalam surat Yusuf. Kata Nabi Yusuf, "Tidak ada celaan bagi kalian." Langsung dimaafkan Nabi Yusuf. Tidak ada celaan bagi kalian. Dia maafkan tatkala mampu untuk membalas, dimaafkan tatkala saat mampu untuk membalas. Maka saya maafkan, aku maafkan kalian dan tidak ada celaan bagi kalian. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Perhatikan kata Nabi Yusuf, tidak ada celaan bagi kalian. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menyuruh saudara-saudaranya untuk mendatangkan ayah dan ibunya. Mendatangkan ayah ibunya ke negeri Mesir. Setelah datang ayahnya Nabi Yusuf berkata, "Ya abati, hada ta'wilu ru'yaya." Min qablu qad ja'alaha rabbi haqqa. Ya ayahku, wahai ayahanda, inilah mimpi yang saya pernah lihat dalam mimpiku melihat sebelas bintang kemudian rembulan dan matahari sujud kepadaku. Allah telah mewujudkan mimpi tersebut Kemudian Nabi Yusuf menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kata, kata Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahnya, Wa qad nabi, sungguh Allah telah berbuat baik kepada aku. Wa qad nabi. Idh akhrajani min sijn." Tatkala Allah mengeluarkan aku dari penjara. Nabi Yusuf tidak mengatakan tatkala Allah selamatkan aku dari sumur, tidak. Kenapa? Karena yang masukin sumur siapa? Saudara-saudaranya. Dan Nabi Yusuf sudah berjanji tidak akan mengumpat-umpat kembali tidak akan mungkin kembali, tidak akan mencela lagi apa saudaranya. Maka masalah dia keluar dari sumur tidak disebutkan lagi. Langsung disebutkan tatkala Allah keluarkan aku dari dari mana? Penjara. Setelah itu Nabi Yusuf menyebutkan nikmat berikutnya. Wajah abikum min al baju, Kata Nabi Yusuf alaihissalam dan nikmat berikutnya Allah telah mendatangkan kalian wahai ayahanda dari kampung menuju kota Mesir. Mimba Adianna an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Kata Nabi Yusuf, Allah mendatangkan kalian setelah setan mengadu domba antara aku dengan saudara-saudaraku. Nabi Yusuf, ini nikmat besar. Tadinya ribut, dia ingin dibunuh, sekarang saudara-saudaranya menjadi baik sama dia. Tapi Nabi Yusuf tidak mengatakan setelah saudara-saudaraku ingin membunuhmu, tidak. Dia sudah berjaya, dia akan mencela saudara-saudaranya. Maka Nabi Yusuf menyandarkan kesalahan kepada siapa? Setelah siapa ingin mengadu domba, seakan-akan kesalahan datang dari dua pihak. Dari dia dan juga dari saudara-saudaranya. Padahal yang salah cuma apa? Saudara-saudaranya. Ini Nabi sudah benar maafkan. Tanpa ada pengungkapan, tanpa ada maki-makian. Tidak seperti sebagian orang. Sebagian kita maksudnya. Kalau maafkan, ya ngomel dulu. Iya, ini yang brengsek, ini yang bangga. Tapi ya setelah saya maafkan ya. Ngomel dulu. Ini lain. Pahalanya lain. Ah, pahalanya tidak ada, tapi lain. Lain dengan orang maafkan sudah. Saya tidak akan mungkin lagi sudah selesai. Oke, okay, para hadirin kita subhanahu wa ta'ala, Nabi Yusuf luar biasa. Dan ingat, antum kalau antum maafkan manusia, maafkan orang, antum akan dimaafkan. Banyak manfaatnya. Ya, sampai Syekhul Islam Taimiyah dalam salah satu risalahnya menulis sekitar 20 manfaat memaafkan. Subhanallah, saya sudah dari dulu ingin menyampaikan kajian tentang manfaat memaafkan 20 tapi sebenarnya sampai sekarang saya belum mengisi kajian tersebut. Risalah sangat indah. Isinya kalau tidak salah 20 manfaat memaafkan apa? Orang lain. Ya, 20 manfaat. Dan di antara contoh yang mana menakjubkan Syekhul Islam Taimiyah. Syekhul Islam Taimiyah sebagaimana saya sampaikan ketika beliau dikafirkan oleh seorang namanya Al-Bakri difonis kafir oleh Syekhul Islam. Tadi eh, dia, Taimiyah dikafirkan oleh dia. Padahal dia menyuruh kepada kesyirikan. Kemudian dia berjalan bersama murid-muridnya menghadapi Ibnu Taimiyah satu jalan dipukul rame-rame, dikeroyok Ibnu Taimiyah. Dikeroyok sampai tersungkur Ibnu Taimiyah. Akhirnya datang pasukan kerajaan akhirnya mereka membela Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah terkenal. Ibnu Taimiyah mereka hendak mengejar orang tersebut kata Ibnu Taimiyah, "Jangan. Kalau kau adapun hak Allah itu urusan Allah, adapun hak saya saya sudah tidak menuntut." Ya, kata mereka tetap akan kami tangkap. Kata ini itu urusan kamu. Yang penting saya sudah maafkan. Langsung ketika itu pula. Akhirnya dibuatlah pengumuman bahwasanya orang ini dicari oleh pihak kerajaan. Kenapa? Karena telah mendolimi siapa? Ibnu Taimiyah. Subhanallah orang ini hanya ketakutan. Dia pun sembunyi di rumahnya Ibnu Taimiyah supaya tidak ketangkap. Bayangkan. Ya, nggak ketangkap ketangkap akhirnya kenapa dia sembunyi di mana rumah Ibnu Taimiyah? Jadi, Taimiyah ini ini minta kepada pihak kerajaan agar memaafkan orang orang ini. Perhatian satu Subhanahu Wa Taala Jadi di antara manfaat dari maafkan ya antum dimaafkan oleh Allah yang kedua hidup lebih tenang lebih tenang. Antum kalau mau tidur hati antum kecil. Kalau antum isi masalah banyak sekali pusing antum mau tidur. Masalah nggak ada hentinya sama apalagi ibu-ibu sering bikin masalah. Berteman akhirnya ibu-ibu bertengkar. Sering ibu seperti itu. Bikin grup-grup akhirnya grupnya pecah semua. Sering ibu. Ya, bertengkar dendam. Akhirnya diungkapkan di status. Ya, emang cuma kamu saja sahabatku. Balas-balasan di status. Nggak, nggak sebut nama tapi apa? Balas-balasan. Ini bikin pusing seperti ini. Sama umum pulang ribut. Atau juga dikit sama ini. Pulang aja. Mau tidur, mau roja Terkadang ribut sama keluarga sendiri. Terkadang sama orang tua sendiri. Terkadang sama saudara kandung sendiri. Pusing untuk mati aku kecil. Kapan mau diisi Al-Quran? Isinya ribut melulu isinya. Terus gimana mau tidur-tidur terang? Ya kalau kita nuruti seperti itu, kita nggak bisa tidur. Mikir orang celah-celah kita, mikir orang nuduh kita, nggak bisa tidur. Biarin aja manusia seperti itu. Kehidupan memang harus begitu. Sudah lupakan tidur selesai puas, ulas, Tapi kalau untuk mikir gimana mau tidur, akhirnya kena stroke. Akhirnya jantungan, akhirnya gula meninggi dan macam-macam langsung ngafat. Alhamdulillah sudah. Semoga mereka diberi petunjuk. Nah, namanya manusia. Semoga ini mengurangi dosa dosa saya. Itu bismillah tidur. Bismillah Allahumma ahya wa amu Itu selesai. Tenang hidup tenang. Hidup apa menjadi jadi tenang. Mereka yang berada Allah sebuah Wa di antara ciri-ciri penduduk surga kata Allah wal afina anindas. Orang-orang yang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan saya ingat ya, kembali masalah terkadang ribut antara keluarga, antara kakak dengan adik. Ini aduh menyedihkan. Allah nyuruh kita nyambung silaturahmi, kita malah putuskan silaturahmi. Kalau saudara kita berbuat buruk sama kita sabar ya kawan. Adik kita nggak ngerti sama kita menghina kita sabar, kakak kita mungkin aja kita sabar. Ente selama sabar ente ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ente terpancing kemudian balas ribut sama kakak sama adik, tidak sapaan selama enam bulan apa seperti itu. Padahal sama-sama ngaji, mengerikan seperti sudah sama-sama ngaji ribut sendiri. Ya. Kalau sama teman yang parah juga, tapi yang paling parah sama saudara. Maafkan ya maafkan. Kalau tidak maafkan terus buat apa ngaji banyak-banyak cuma ngaji-ngaji nggak diamalkan. Cuma ngaji ngaji ya, pengajian maklumat apa namanya wawasan-wawasan tidak diamalkan. Amalkan. Hidup cuma sebentar. Masalah cepat atau lambat akan hilang. Cepat atau lambat nanti akan meninggal dunia. Butuh butuh pahala sebanyak-banyaknya. Maafkan dan nanti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan Allah yuhibbul muhsin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Setelah itu Allah menyebutkan ciri yang ketiga. Tadi eh, sudah berapa ciri? Tiga ya. Sekarang yang keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum." Dan orang-orang yang tatkala melakukan perbuatan keji. Fahisha itu dimutlakan kepada zina dan semacam. Artinya orang orang melakukan perbuatan keji semisal zina dan yang lainnya. Auzalamu anfusahum atau mereka mendolimi diri mereka, zakarullah maka mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru li dzunubihim dan mereka segera beristighfar kepada Allah. Jadi dalam bahasa Arab ya kata ganti, kata gandeng, kata kata kata sambung ya kalau kita ada dan dan ada kemudian ya dalam masalah pun demikian, ada namanya dan itu pakai wa. Dan ini hanya sekedar menunjukkan gandengan tanpa menunjukkan aturan. Seperti saya mengatakan ja'a Khalid wa Umar, telah datang Khalid dan Umar. Siapa yang datang lebih dahulu wallahu alam, yang penting Khalid dan Umar sama-sama datang. Apakah Khalid lebih dahulu ataukah Umar terlebih dahulu? Tapi kalau saya mengatakan ja'a Khalid, summa Umar, datang Khalid kemudian Umar, berarti Khalid lebih dahulu namun ada jarak antara kedatangan Khalid dengan Umar, maka saya menggunakan kalimat summa. Ya, artinya kemudian. Mungkin Khalid datang 15 sedikit baru Umar. Tapi kalau saya menggunakan kalimat fa, ja'a Khalidun fa Umar telah datang Khalid lalu Umar, ini berarti datangnya segera. Habis Khalid langsung apa? Umar tidak ada jarak waktu, tapi ada tertib setelah Khalid baru Umar. Nah Allah menggunakan kata fa dalam ayat ini. Kata Allah orang-orang berbuat perbuatan keji atau mendolimi diri mereka, mereka ingat kepada Allah, fa lantas mereka langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ciri penghuni surga kalau berbuat dosa langsung istighfar tidak tunda-tunda. Langsung beristighfar tidak tunda-tunda. Dan ini ayat subhanallah memberikan kita banyak harapan. Ayat ini dalil bahwasanya Allah tidak pernah mempersyaratkan orang masuk surga tidak boleh berdosa. Sekarang kita bilang di antara ciri penghuni surga, orang terjerumus dalam perbuatan apa? Dosa besar. Fahisyah itu dosa besar. Zina dan yang semasalnya, yang semisalnya. Hanya saja setelah dia terjerumus, dia langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah mempersyaratkan barang siapa yang masuk surga tidak boleh berdosa. Ini nggak pernah syarat dari Allah, sama sekali nggak pernah. Dan juga Allah tidak pernah beri persyaratan barang siapa yang masuk surga tidak boleh dosa besar, hanya boleh dosa kecil. Itu pun tidak pernah disyaratkan oleh Allah. Pelaku dosa besar boleh masuk surga enggak? Boleh. Dengan syarat segera beristighfar. Dengan syarat segera beristighfar. Rahmat Allah sangatlah luas. Oleh karena yang dalam ini, waladina idza fa'alu fahisha dan orang-orang telah berbuat zina dan semisalnya, pantas mereka beristighfar. Penghuni oh, surga, ciri surga malah. Bukan kita katakan ciri surga pezina, bukan. Tapi ciri surga orang melakukan zina kemudian segera ber bertobat. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu Jadi ikhwan jangan ente suudzon sama Allah. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sangat luas. Allah mengampuni dosa-dosa selama seorang beristighfar sebelum meninggal, sebelum kerongkongan di nyawa di kerongkongan. Kata Nabi SAW, Inna Allah yakbalu taubat al-abdi malam yuwarja. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa di kerongkongan. Ya betapapun dosa seorang tersebut, zina dan yang lainnya, pembunuhan. Kalau dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang benar, segera bertobat maka Allah bisa masukkan dia ke dalam surga. Lihat bagaimana kasus para penyihir Fir'aun. Penyihir Fir'aun Profesinya sebagai penyihir. Sihir, sihir itu syirik. Lebih parah daripada dosa zina, lebih parah daripada dosa membunuh, lebih parah daripada dosa durhaka. Profesi mereka penyihir. Dan mereka berduel menantang Nabi Musa untuk bayangkan menantang utusan Allah untuk adu-aduan sihir. Profesinya sebagai penyihir. Kemudian tatkala mereka kalah dalam duel tersebut, langsung mereka beriman. Langsung mereka beriman kepada aman Nabi Rabbi Harun wa Musa. Kata mereka kami beriman kepada rohnya Musa dan Harun. Maka Fir'aun pun marah. Ya. Qala amantu lahu qabla an adzana lakum innakum lakabirukum alladhi 'allamakum musiha. Fala uqatti anna aydiyakum arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judhin nakhl wa la ta'lamuna ayyuna ashaddu 'adaban adfa. Kata Fir'aun, kalian beriman kepada Tuhan yang Musa, sungguhnya Musa itu guru kalian sebenarnya, sama-sama tukang sihir. Fir'aun pintar ya. Jadi eh, dia tantang kalau dia Musa yang menang dia akan beriman. Waktu Musa menang dia mengatakan itu penyihir hebat ya. Jadi biar rakyatnya tetap tidak beriman. Kemudian dia pun potong tangan para penyihir tersebut dibunuh, disalib. Padahal puluhan tahun mereka tenggelam dalam kesirikan dalam waktu singkat mereka beriman langsung masuk surga. Sampai-sampai ya, dalam sebagian buku tafsir disebutkan riwayat ini riwayat tidak ada sanadnya secara sahih riwayat Israiliyat mungkin, tapi maknanya menarik ya, sekedar penguat aja, bukan dalil. disebutnya dalam buku tafsir, tafsir Ibn Katsir dan yang lainnya, tafsir uh, Al-Qurtubi dan yang lainnya. Fir'aun ketika akan meninggal, Fir'aun kan tenggelam, meninggalnya apa? Tenggelam. Waktu dia meninggal, dia mulai sadar dan dia mulai bertobat. Dia bertobat. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, hatta idza adrakahu al-gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani Israil wa ana minal muslimin. Al-ana qad asayta qablu wa kunta minal muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala tatkala Firaun akan tenggelam dia berucap Aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang Bani Israel dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Allah mengatakan sekarang baru kau sadar. Firaun mulai ngomong, mau ingin tobat. Disebut dalam riwayat maka Jibril alaihissalam tidak ingin Fir'aun komat kami terus, nanti lama-lama Allah maafkan. Maka Jibril segera mengambil pasir masukin pasir dalam apa? Mulut Fir'aun. Jibril khawatir rahmat Allah akan mengenai apa? Fir'aun. Karena Jibril lebih tahu tentang Allah daripada kita. Jibril tahu rahmat Allah sangat luas. Nah Fir'aun kalau komat kami terus lama-lama Allah bisa maafkan. jadi pada komat kami masukin pasir yang mati sekalian. Artinya perhatian Subhanahu Wa Taala rahmat Allah sangat luas. Oleh karena jangan kalau ya, melakukan kemaksiatan, segera berkembali kepada Allah. Jangan tunda-tunda. Sebagaimana tadi awal kita bahas di awal pengajian. Segera. Fastaghfiru ini Segera uh, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaghfiru dzunuba Dan siapakah yang bisa mengampuni kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, tidak ada yang mengampuni kita kecuali Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar doa dalam sholat Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira terus wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni ya, artinya ya Allah aku telah melakukan banyak kezaliman ya dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau ini pengakuan kemudian faghfir li maghfiratan min indika dan ampunilah kami ampunilah aku ampunan dari. Kata para ulama, maksudnya apa? Seorang jangan tatkala dia pun istighfar, dia pun seakan-akan mengatakan, "Ya Allah, saya kan sudah istighfar, ampuni saya dong." Maksudnya bukan demikian. Dia harus sadar bahwasanya minta ampunnya dia itu tidak bukan merupakan bukan merupakan bayaran untuk dapat maghfirah. Maghfirah itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun Allah ingin ada sebab-sebabnya itu kau mengucapkan ampuni aku ya Allah. Tapi sebenarnya ucapan ini tidak sebanding dengan maksiat yang kau lakukan. Tidak sebanding dengan karunia ampunan yang Allah berikan kepada pada orang berzina, orang kulit dengan mudah yang mengatakan astagfirullah. Ya, apa ucapan itu? bagaimana bisa menghapuskan? Bisa. Oleh karena Allah mengatakan eh, doa tersebut berisi maghfiratan min indika. Sungguhnya ampunan tersebut mata-mata dari kau ya Allah bukan karena ucapan saya ya Allah. Bukan karena istighfar saya ya Allah, benar-benar semata-mata dari dari Apa yang saya ucapkan hanya sebab, tetapi ampunanmu lebih luas daripada usaha saya. ini Ya, jadi yang tidak ada yang mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusiru ala ma fa'alu wa ya'lamun. Dan dia tidak ya terus melakukan kemaksiatan tersebut sementara dia mengatakan Artinya bukan merupakan artinya bagaimana seorang yang bertobat sementara dia terus bermaksiat. Ya tidak berhenti tatkala. Tadi saya katakan di antara syarat tobat berhenti. Namun bukan berarti syaratnya harus berhenti selama-lamanya tidak. Namun tatkala bertobat harus apa? Berhenti. Harus berhenti. Harus menyesal dan bertekad untuk tidak kembali. Bertekad untuk tidak kembali. Tidak sebagaimana sebagian orang yang meninggalkan maksiat di bulan Ramadhan dalam hatinya nanti setelah Ramadan saya kembali lagi. Ini karena bulan Ramadhan Ya. Mumpung ini lagi maksiatan lagi libur jadi udah liburan. Jadi kalau sudah selesai bulan Ramadhan kembali lagi bermaksiat, ini tidak akan diampuni oleh Allah karena Allah tahu dia bertekad untuk kembali lagi setelah bulan Ramadan. Tidak akan diterima yang Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir kata Allah, "Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim." Mereka itulah orang-orang yang balasan bagi mereka keampunan dari Allah Subhanahu wa taala wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar Dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal dalam surga tersebut. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Allah sebut tentang surga lagi dan Allah sebutkan di antara jenis surga mengalir sungai-sungai di bawahnya dan sebagian dalam sebagian riwayat disebutkan uh, jannatun tajri min ghairi ukhdud. Sungai-sungai di surga mengalir tanpa ada lubang. Jadi mengalirnya di atas. Mengalir di atas. Kemudian di antara perbedaan sungai surga dengan sungai dunia, dalam Al-Qur'an kata Allah, "Anharun masalul jannati allati wa'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asif." Dalam surga ada sungai-sungai dari air yang segar tidak berubah rasanya. Tetap segar terus. Wa anharun min lab min lab min labanin bayar, dan sungai-sungai bukan satu sungai, sungai-sungai isinya air susu. Ya. Allah mengatakan tidak berubah rasanya. Kenapa air susu? Kalau dibiarkan lama-lama menggumpal dan mengecut, ya baunya jadi gak enak. Sungai susu di surga terus-terusan demikian, segar terus. Ya. Jadi kalian bayangkan kalau mandi susu mahal atau tidak? Mahal. Ibu-ibu lebih tahu. Kalau mandi sungai ya di, di, di surga isinya susu bayangkan. Nggak tahu ikannya kayak apa. Mungkin ikannya putih-putih semua Susu, itu apa namanya isinya susu. Kemudian anharun min khamrin lam min khamrin lam min khamrin lam Sungai-sungai isinya khamar. Isinya bir, bir tapi tidak memabukkan. Antum main antum masuk ke sungai isinya minum bir terlalu bebas. Ikan-ikannya nggak mabuk dalam hidup enggak. Meskipun isinya apa? Karena khabarnya tidak memabukkan. Isinya malazat dan menyenangkan, enak, tidak memabukkan. Wan anharu min asali musafir dan sungai-sungai yang isinya madu-madu yang murni. Ini antara apa? Ciri-ciri surga Allah sebutkan sebagian ya. Intinya perhatian Allah Subhanahu wa taala demikian yang saya sampaikan semoga ya Allah Subhanahu wa taala mengambil dosa-dosa kita dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan semoga kita dimasukkan dalam penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Uh, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Sampai jam berapa kita? Tanya dia sampai berapa? Setengah enam. Tinggal sembilan menit ya. Buka jam berapa? Enam belas sepuluh. Enam belas sepuluh. Enam belas sepuluh. Ntar lagi insya Pertanyaan, Ustaz, mana yang lebih utama melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan atau memiliki keinginan ibu untuk pulang kampung sebelum lebaran? Sedangkan jarak tempuh kami jauh dan kami menunggu dengan mudah dan beribadah jasa pengulangan. Kalau kalau jarak ketemu ibu, kalau ibu tinggal satu kampung ya saya rasa lebih baik dari ibu. Tapi kalau ibu jauh dan ingin kita pulang, Allah alam menurut saya lebih baik apa? Lebih baik memenuhi panggilan ibu. Nanti sampai di kampung sana, kita izin sama ibu itikaf meskipun beberapa hari. Mungkin tidak sempurna 10 hari, cari masjid di kampung situ, tidak usah masjid jauh-jauh, masjid tetangga aja. Ya. Ditikap sehari, dua hari, tiga hari, tidak izin sama ibu. Ya. Jadi pulang agak cepat, sempatnya ketika dua hari, tiga hari, insya Allah lebih berkah. Ya. Karena ibu ya, punya hak untuk kita bakti. Kita berbakti kepada ibu, apalagi yang minta datang lagi. Dan insya Allah perjalanan kita naik kendaraan menuju orang tua semuanya berpahala. Setiap putaran roda kendaraan kita semuanya berpahala. Kenapa niat kita untuk menyenangkan hati hati ibu? Ya, kalau ente meninggal ibu ente senyum, senang. Ibu ente lihat ente, ibu senyum. Ini insya Allah pintu surga terbuka selebar lebar Ya. Kenapa kata Allah SWT, kata Nabi SAW, Ridho, Ridho Allah, bi Ridho walid. Bahwasanya ridho Allah berada pada ridho orang, orang tua. Ustaz, kalau kita memaafkan tapi kita ngedumel gimana Ustaz? Saya bilang tadi kita dapat pahala tetapi pahalanya kurang. Lebih lebih sempurna sebagaimana Nabi Nabi Yusuf. Ya. Maafkan tanpa ngomel-ngomel. Ya. Maafkan tanpa ngomel. Tapi kalau ngomel-ngomel dulu, ya tetap dapat pahala. Maafkan tuh pahalanya kesan meskipun didahului dengan apa? Ngomel. Tetapi pahalanya lebih sempurna kalau tanpa didahului oleh ngomel. Namun bukan berarti tidak menasihati. Boleh menasihati kita maafkan tapi nasihati dulu. Antum sebenarnya. Tapi jangan lagi emosi lagi apa namanya? Lagi nasihat lagi emosi tidak akan diterima. Tapi setelah kita tenang, bukan saya maafkan engkau, tapi kamu kemarin salah, tolong jangan diulangi. Tidak apa-apa, nasihat baik. Nasihat tidak jadi masalah. Apakah untuk mendapatkan al Quran harus itikaf di masjid? Jawabannya tidak harus ya, tidak harus itikaf di masjid. Lebih afdal itikaf di masjid, namun tidak tidak harus. Intinya kita berusaha di malam-malam ganjil kita sedang di malam ganjil 10 malam terakhir kita berada dalam ibadah. Ya, pokoknya dalam kondisi tidak mesti itikaf, entah dalam kondisi ikut pengajian, entah dalam kondisi baca Al-Qur'an, entah dalam kondisi berbakti kepada orang tua, entah dalam kondisi berkhidmat kepada suami. Ya, intinya kita berharap di malam-malam ganjil 10 terakhir kita sedang dalam kondisi apa? Beribadah. Karena pahala dilipat gandakan tatkala Saya ingatkan jangan sampai malam 10 terakhir sibuk di mall ya, etikafnya di mall ya. etikaf ya usaha usahakan uh, waktu untuk beribadah Apakah ada orang tertentu dari majelis yang saat di malam hari atau cukup sekali? Sebanyak-banyak Allahumma inna ka'afun tuhibbul afwa fa'fu Ya Allah, Kau mau cinta ampunan, Kau maha pengampun dan cinta ampunan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sering dibaca, ya. Saya ingin bertanya, jika tanggal 1 Ramadan hanya sampai tanggal 29, apakah kita mulai beriktikaf mulai tanggal 20? Tetap iktikaf mulai malam 21 Ramadan. Iktikaf mulai tetap ganjilnya dihitung dari dari belakang tapi dari dari depan. Ustaz, bagaimana ciri taubat diterima oleh Allah? Ya, Ustaz, kalau kita memenuhi kalau kita memenuhi syarat taubat, taubat pasti diterima. Saya ulangi. Ya, berarti kita memenuhi syarat syarat taubat. Kita ya, harus taubat. Allah senang kalau ada hambanya kembali kepada Allah. Kalau kita bertobat, insya Allah pasti diterima oleh Allah ya. Dengan syarat syarat tobat dipenuhi. Saya mohon maaf, agak-agak ya. enak apa namanya. Eh, ada sedikit gangguan ya. Sampai sini saja yang saya sampaikan ya kurang lebih sama apabila kita walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh